Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah Suratu wa syamsi makiyah wa iya khamsa asrata ayah Wa syamsi wa duhaha doi'iha Wal kamari idha talaha Tabi'aha tali'an inda gurubiha Wan nahari idha jallaha بارتفاعه والليل إذا يغشاها يغطيها بظلمته وإذا في ثلاثة لمجرد ظرفية وإذا في ثلاثة لمجرد ظرفية والعامل فيها فعل القسم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسطها ونفس بمعنى نفوس وما سواها fil khilqati wa ma fi wa ma fi salasa masdariyah au bi ma'na min man au bi ma'na man fa alhamaha fujuraha wa taqwaha bayyana laha tariqal khair wa syar wa akhirat taqwa riayatan li ru'usil ayyi wa jawabil qasam qad aflaha hudifat min hulam litulil kalam man zakkaha taharaha adh dhunub Waqad khaba khasara man dassaha akhfaha bil ma'siyati wa asluhu dassasaha ubdilatis sin wa athaniya alifan takhfifan. Halaka. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Wasyamsi. Makiyah ada 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa qasam. Demi matahari Waduhaha dan Waduhaha dan demi sinarnya matahari Cahayanya matahari Ada lagi yang mengartikan wadduha dan demi seluruh siang hari, jami'an nahar. Ada lagi yang mengartikan wadhuhaha wa harris syamsi, matahari dan panasnya matahari. Wal kamari dan demi bulan. Idza talaha ketika karena itu idah dorfiyah Ida telah ketika menyusul itu mata bulan, ha itu syams matahari. Tabi'ah mengikuti itu bulan, ha itu matahari. Tali'an muncul bulannya inda gurubiha, dalam keadaan muncul bulannya tadi itu inda gurubiha ketika terbenamnya mata matahari. Jadi Bulan itu nampak kalau sudah matahari terbenam. Kan gitu. Baru kelihatan. Baik di awal, syahr, awsat atau akhir. Karena itu terbitnya matahari itu, terbitnya bulan itu ketika terbenamnya matahari dilihat daripada huruf. Kalau orang mau ru'yatul hilal bukan dilihat kepada tempat terbitnya matahari. Tapi tempat hurufnya mata matahari. Kenapa? Karena wal qamari ida talaha. Tanggal satu itu ada di sana, bukan tanggal satu itu ada di timur. Ada di barat. Ada di tempat terbenamnya. Wan nahari idza jallaha dan demi siang hari Ida jalla ketika membuat jelas siang hari ha itu syams matahari Ada mengartikan jalla di sini kepada siang fa'il apa Eh, eh, eh, apa namanya eh, mustatirnya kembali ke na, ke nahar nahar membuka mem menjadikan jelas itu syams ada yang menyatakan jalla di situ kepada Allah Wanari ida jallallah asyams gitu. Ada dhamirnya kembali kepada syamas wanari nari jelas jalla jalla syamas atau mugaddar wanari nari idza jallaha ay adzulmah siang hari yang menjadikan jelas itu kegelapan malam hari itu. biirtifa'ih dengan terangkatnya itu nahar jelas maksudnya ya walaili idha yaghsyaha dan demi malam hari idha yaghsya ketika menyelimuti malam hari Ha itu syams atau itu Dulma yughtiya menutupi bidul matih dengan kegelapannya malam hari jadi kalau mungkin diibaratkan begini ada lampu kemudian ditutup dengan tabir Yukoti, ditutup dengan tabir sehingga lampunya tadi itu tidak tembus cahayanya Kemudian kalau disikap takbirnya jelas lagi itu lampunya. Hah? Sinarnya tembuslah, tembus lagi. Matahari begitu. Kalau siang ditutup takbirnya misalnya. Kelihatan Allah memperlihatkan itu syah sama. Malam hari ditutup dengan kegelapan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak kelihatan itu matahari. Artinya matahari itu bersinar menerangi itu karena Allah yang menampakkan dan matahari tidak dapat menerangi bumi menjadi gelap itu bumi karena Allah sudah menutupi walaupun sinar yang terang kalau ditutup sama Allah nggak kelihatan hmm? kelihatan saya teruskan aja Wa idza fi thalatha, idza di dalam thalatha ini wasyamsi duha wal qamari idza, idza pertama, talaha wan nahari idza, idza kedua, jallaha wal laili idza, idza ketiga. Idza di dalam tiga kalimat ini li mujarradid dhorfiyah hanya murni untuk dhorfiyah. Bukan syarat. Bukan idza syartiyah tapi dhorfi dhorfiyah karena itu diartikan ketika gitu. Bukan syarat. Kalau syarat berarti harus ada jawabnya. Idah syartiyah itu. Ini mujarradid dharfiyah. Wal amil fiha, amilnya dharaf di situ adalah fi'lul gosam. Fi'il gosamnya jallaha, talaha, yaghsyaha. Itu jadi amilnya. Amil dharaf. Wassamai dan demi langit Wa ma banaha. Ma ini ada yang mengartikan uh, masdar berarti kalau diartikan wasamai dan demi langit wa ma banaha wa binaha wa binaiha dan demi demi langit dan demi bangunan langit wal ardi wa ma tahaha dan demi bumi wa ma tahaha wa tahwiha dan demi bumi dan demi terbentangnya bumi wa ma tahaha ibasataha wa nafsin dan demi jiwa di makna nufus nufus dan demi jiwa-jiwa wa ma sawwaha wa ma wa taswiyatiha dan demi uh, bentuk yang indah daripada itu jiwa-jiwa. Ini kalau ma bimakna mas masdar. Tapi ada nanti ma bimakna man. Wasama'i wa man banaha, wa ma banaha wa banaha. Demi langit dan demi yang membangun langit, jadi Allah. Wal ardi wa ma tahaha wa man tahaha, ma banaman demi bumi dan demi yang membentangkan itu bumi. Wa nafsin wa ma sawwaha wa man dan demi jiwa dan yang membentuk bagus itu jiwa. Ah. Sumpah-sumpah ini kok kenapa kok sumpah matahari, sumpah siang hari? Allah bersumpah ini dengan itu semuanya supaya kita berpikir begitu luar biasanya itu matahari dan sinarnya itu matahari jarak yang begitu jauh berjuta-juta mil sampai ke bumi sampai ke ke bumi dan menutup semua sinar yang ada di bumi Dilihat bintang malam hari dia kelihatan kan, tapi sekarang tertutup dengan sinar matahari. Lampunya inti satu juta watt kalau di siang hari nggak terang, ketutup dengan sinar matahari, padahal jaraknya jauh. Karena itu Allah sumpah wasyamsi wadhuhaha wadhuiha. Sinarnya luar biasa itu. Ada yang mengartikan panasnya. Kalau kamu tadi itu deket seribu watt tangannya kamu dalam jarak setengah meter terasa angetnya ya. Tapi kalau dua puluh meter nggak terasa. nggak terasa. Apalagi misalnya ente selimutan. nggak terasa panasnya. Ketutup dengan tabir tambah lagi nggak nggak nggak terasa panasnya. Matahari itu berjuta-juta mil. Tapi terasa angetnya di sini. Terasa panasnya. Wasyamsihi wa duhaha wa harriha. Demi matahari dan panasnya matahari. Berjuta-juta mil, nanti bisa bayangkan berapa watt itu. Kemudian masih ditutup dengan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer kering semuanya ini. Isi bumi ini kering semuanya, laut semuanya kering itu. Ditutup masih dengan atmos atmosfer masih. Subhanallah. iya dan sinarnya matahari. Ternyata di sinarnya matahari itu juga ada vitamin bagi kita. Ternyata ada vitamin bagi kita. Dan dengan sinarnya matahari tadi itu, kalau ente dengan lampu tidak bisa. Ente gantikan matahari sinarnya dengan lampu tidak bisa. Malah bisa merusak mata itu. Kemudian di siang hari bisa membuat eh, apa namanya tanaman tadi itu bisa apa pemasakan pada tanaman-tanaman tadi itu. Subhanallah, kif ya nih bisa uh, manfaat itu semuanya. Enggak mungkin akan bisa diganti dengan sinar lampu atau uh, angetnya lampu atau angetnya api untuk masak yang pohonan ini enggak bisa. Inti nanam pohonan untuk menggantikan matahari, dikasih kompor bawahnya kering. Pemasakan itu dari panasnya matahari. Karena itu buat sumpah. Wasyamsi wa Ini supaya kita berpikir. Wal kamari idatalaha dan demi bulan yang menyusul matahari. Subhanallah. Kalau tadi itu pohon dari itu dengan sinar matahari ada terjadi pemasakan apa ke bahasa itu? Apa? Metabolisme Ya. Terjadi pemasakan malam hari dengan sinar bulan. Ya. Dengar sinar sinar bulan dan dengan rotu batul lail dengan eh, kesejukan di malam hari bisa mematangkan buah. Proses pembuahan itu bisa membuat proses pembuahan subhanallah. Hah? Jadi ibarat orang mau buat godir itu, ya, atau membuat apa itu agar-agar itu dipanaskan dulu, kemudian harus didinginkan. Tapi jangan freezer, kaku nanti. Didinginkan yang ada, yang yang sekiranya eh, dingin yang tidak terlalu. Begitulah matahari kalau nggak ada bulan sangat dingin. Ada bulan tadi itu stabil jadinya. Jadinya jadi buah itu, jadi buah ini. Subhanallah. Wal qamari idza istala. Demi bulan, bulan tadi itu juga inti bisa menyaksikan dengan bulan menjadi bisa dijadikan standar tanggalan itu bulan. Jadi kan standar tangga tanggalan. Wal qamari idza tala. Wanahari nahari idza Siang hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan terang jelas. Kita jelas kabeh. Jadi di siang hari semuanya jelas. Yang nggak nampak di malam hari kelihatan. Yang remeng-remeng di matahari kalau sudah siang hari kelihatan semuanya. Orang-orang yang mata yang yang di malam hari ada di rumah sepi tidur semuanya keluar semuanya aktivitas semuanya. Burung-burung yang ada di sangkarnya keluar semuanya. Ada di siang hari semuanya nampak. Semuanya kelihatan. Hmm? Wana hari idah jalla. Ini ibarat siang hari itu ibarat orang bangun dari kubur. Kalau sudah subuh itu ibarat orang bangun dari suh terbit matahari ibarat orang bangun dari kubur yang tidur bangun ayamnya bangun semuanya mulai ribut semuanya ada kantor-kantor dibuka rumah-rumah dibuka pabrik-pabrik dibuka semuanya dibuka itu ibarat gambaran nanti dari kiamat juga begitu kalau sudah kiamat ah bangun dari kubur semuanya ya Ba'ats. Kemudian mulai pengadilan dibuka malaikat mempersiapkan untuk pengadilan ada di masyar semuanya dikumpulkan. Nah, kalau sudah waktu duha, ah, di situ sudah menempati masing-masing. Yang dia tugasnya di kantor menempati di kantor, yang dia tugasnya buka toko dia ada di toko. Itu ibarat orang yang baik sudah menempati ada di surga. Ada di surga masing-masing. Wasim syubu ya hal kemarin natijah. Wa nafsin wa ma Walaili la yaghsha dan malam hari yang telah menutupi. Gak ketok kabeh malam hari sudah gak kelihatan lagi. Sepi lagi jalan-jalan sepi, rumah-rumah sunyi, suara-suara yang yang hiruk pikuk tadi itu tidak ada lagi, pasar-pasar yang ramai ada jual beli enggak ada lagi, ditutupi dengan malam malam hari ditutupi dengan madani. Ibarat kehidupan dunia tadi itu ditutup dengan mati entek wis. Nah, enggak kelihatan lagi. Enggak kelihatan lagi sudah kehidupan itu semuanya. Wasama wa bana banaha dan demi langit dan yang membangun langit atau dan bangunan langit. Kalau inti lihat bangunan langit, inti lihat. Ini Inti cor misalnya 10 kali 10 perlu jaga. Hmm? Tapi langit itu segitu kalau dianggap itu cor, enggak pakai jaga kok bisa. Bin ghairi amarin tarawunaha. Tanpa ada cagaknya sama sekali itu langit. Wahal tara min futur kata Allah. Apakah kamu kelihatan lobang aja? Kalau cor itu masih ada ngerembesnya. Masih ada lubangnya walaupun itu kecil. Tapi langit nanti lihat lubangnya itu. Tidak ada. Kalau itu ibarat cat, ada enggak yang luput sedikit? Enggak ada. Rata semuanya subhanallah. Bangun langit itu pun masih ada tujuh lapis langit. Wassama iwa ma bana wal ardi wa ma dan bumi wa ma dan yang dibentangkan itu bumi di atas air alma dibentangkan di atas ah, air bumi jadi bumi ini di atas air kalau nggak percaya bor keluar air jadi bumi ini ngambang di atas air bumi ini ngambang di atas di atas air ibarat serabi yang dimasukkan ke baskom yang banyak eh, santannya itu. Hah? Jadi di bawahnya bumi itu adalah air. Lah cuma supaya enggak goyah dibuatkan gunung-gunung yang mengakar ke bawah. Kalau tidak ada gunung goyang terus ini dibawa sama air. Subhanallah. Hah? Dan dibentangkan itu bumi. Dalam arti bumi ini bisa kamu atur. Kalau kamu bumi ini dibuat keras seperti baja, tidak ada orang yang bisa nandur sudah. Tidak ada yang bisa nanam. Gimana caranya kalau mau nanam? Tidak ada orang yang bisa bangun. Naruh fondasi gimana? Cuma bumi ini juga tidak uh, lemah seperti gotir. Diinjak ambles ini. Tidak ada orang hidup. Tenggelam semuanya dalam bumi. Tapi Allah buat bumi ini keras yang bisa diatur. Keras yang bisa dia diatur. Inti kalau ambil biji jagung satu. Untuk galinya bumi itu dengan linggis ini atau pacul, benda yang tajam. Dalam jarak 20 meter misalnya, eh 20 cm misalnya kamu masukkan biji jagung. Kamu tutup. Untuk galinya pakai apa? pakai besi, pakai baja. Cuma biji jagung ini mengeluarkan tunas yang sangat sangat lemah. Dengan kaku dengan kukunya itu putus itu. Tapi bisa menembus bumi, bisa menembus tanah yang inti cangkul dengan dengan besi tadi itu ditembus sampai keluar jadi tunasnya. Kif ya nih. Cacing itu bisa hidup ada di bumi walaupun itu lemahnya begitu. Bisa ngerong ada di bumi. Cuma buminya bagi kita bisa kita injek. Ada di atas ini nggak sampai kita nggak gembur, nggak sampai kita tenggelam. Wa ma so, wa, wa ma tohaha subhanallah. Nafsin wa ma sawaha dan jiwa-jiwa dan bentukan itu jiwa. Subhanallah. Anak yakin kalau kalau kalau misalnya kalau kita yang membentuk diganti aja diganti misalnya. Kepalanya imam diganti dengan kepalanya itu terus Tidak cocok sudah. Misalnya tangannya Ana diganti dengan tangannya Ustaz Ahmad, tidak cocok sudah. Gantian, ijol, tidak cocok. Allah membentuk kita ini persis dengan yang ada kita. Tangannya ya persis seperti tanganmu gitu. Ini paling cocok ini sudah. Bentuk rupamu dengan model kakimu ini paling cocok sudah. Paling cocok. Dan semuanya tidak ada yang sama. Inti lihat seluruh dunia ini bentuk bibirnya tidak ada yang sama. Walaupun mirip. Bentuk hidungnya tidak ada yang sama. Bentuk alisnya nggak ada yang sama. Wa ma sawaha. Ada yang menyatakan wa man sawaha. Fa alhamah fujuruha wa taqwa. Setelah Allah bentuk jiwanya apa bentuk anggota badannya fisiknya tadi itu persis Allah memberikan ilham. Apa ilham? ilqa usyai'in fil qalbi bi tariqil Maka Allah memberikan ilham menaruh sesuatu pada bumi eh pada hati manusia tadi itu. Hah? Langsung dari Tuhan, kepahaman. Orang sekarang biar nyatakan. Allah berikan pada jiwa tadi itu yang telah dibentuk oleh Allah alhamaha fujuraha. Dikasih kefahaman, kemampuan untuk bisa berpikir mana yang baik, watakwaha dan mana yang takwa itu jiwa. Jalan jelek dan jalan baiknya. Faham kok, ini nih faham. Orang ini faham. Ini pantas nggak jadikan Tuhan ini? Godir jadikan Tuhan ini pantas nggak? Manusia ini pantas nggak jadikan Tuhan ini? Faham kok manusia? Binatang jadikan dewa ini pantas apa nggak? Itu faham. Bukan nggak faham. Mampu kok dia berpikir. Hah? Zina itu baik apa nggak? Minum khamr itu baik? Orang itu mampu tuh berpikir itu. Pasti akan faham dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. ay bayyana Allah menerangkan laha bagi itu nufus tariqul khair jalan baik wa wa akhar eh, wasyar dan jalan jelek jelek. Difahamkan oleh Allah. Karena itu enggak ada alasan manusia saya enggak ngerti. Ente paham enggak api ini panas? Kurma itu manis. Paham ente ini Walaupun enggak ada ustadnya ngerti ente. Ngerti. Inti ini bisa memilah-milah, inti ente dikasih ngerti. Jalan baik dan jalan tidak baik itu ente dikasih ngerti oleh Allah Subhanahu Walaupun tidak hatam kitab yang gede-gede ngerti ente. Walama fujuraha Kok kenapa kok tak kok tidak fa'alhamaha taqwaha fujuraha? Akhir takwa diakhirkan ini takwa riayah diri usil ai karena memperhatikan uh, ujung daripada ayat-ayat tadi itu. Ha ha ha semuanya ha banaha gitu. Yaghsha sawaha takwaha gitu. Lah kalau dibalik alama takwa fujuraha lah ro malian. Yeah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha sebenarnya laqad aflaha. Karena itu ada jawab gosam itu ya. Hah? Qad aflaha. Sebetulnya adalah laqad aflaha, tapi boleh dibuang karena darurat atau karena tulil kalam. Nah ini hudifat min hulam dibuang lamnya Kenapa litulil kalam? Ya. Benar-benar menjadi beruntung manzaka orang yang mensucikan itu nufus jiwa-jiwanya. toh haroha membersihkan jiwa-jiwanya dari apa? Minat dunub daripada dosa-dosa. Wakat khaba, wakat khasira dan benar-benar menjadi rugi mandasa orang-orang yang dasa. Dasa itu apa? Dasa itu. Apa? Dasa menyusupkan menyusupkan ha jiwa-jiwanya akhfaha menyembunyikan dalam jiwa-jiwanya bil maksiat dengan maksiat dengan cara bermaksiat luang bersih disusupi dengan maksiat ada apa Allah ciptakan kamu tidak kenal dengan itu semuanya lah kok kamu lakukan rugi sekali wa asruhu dasaha ay dasasaha ubdilat diganti sin yang kedua Athania yang kedua alifan alif. Dasa alifnya itu asalnya dasasa gitu. Nah, takfifan untuk memperingan bacaan. Setelah Allah sebutkan kamu itu diciptakan baik loh oleh Allah bagus bentuknya kamu. Cuma jangan bentuk yang bagus, gak inti bagus kan jiwanya kamu. Gak inti perbaiki jiwanya kamu. Bersihkan daripada dosa kalau ingin baik jiwanya kamu. Rugi kalau kamu tadi itu mengkotori jiwa kamu itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas waktunya ini sudah. Ini saya pernah membaca keterangan bahwa matahari itu berjalan di eh, maksudnya matahari itu berputar pada porosnya yang tampak dari kita bahwa matahari itu mengelilingi bumi, padahal bumi itu yang mengelilingi matahari. Bagaimana hubungan tentang ilmu fisika ini dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an? Iya. Wasyamsu jadi fi mustaqarrin laha. dari kata takdirul azizil alim. Matahari itu berjalan ada di porosnya, bukan berhenti tapi berputar itu matahari. Ya? matahari itu berputar. Dan sebenarnya terbitnya matahari tadi itu bukan karena keliling, tapi karena bumi tadi itu mengitari matahari. Artinya bumi tadi itu juga berputar sehingga matahari tadi itu eh, kelihatan dari timur kembali ke barat, timur ke barat karena juga bumi berputar. Semuanya tadi itu kulun fi falakin yasbahun. Jadi ibarat bintang-bintang planet yang ada di langit ini ibarat ikan-ikan. Tapi ikan yang nggak liar, berjalan ada jalannya sendiri-sendiri. Sibuknya yang ada di langit ini planet bumi semuanya ini lebih sibuk daripada kendaraan yang ada di Jakarta. Ketika telat satu detik saja hancur alam ini semuanya ini. Begitu banyak lalu lintas daripada oh, apa namanya eh, bintang-bintang, kemudian planet-planet semuanya dari itu harus tepat waktu, disiplin itu. Telat satu detik tabrakan sudah. Itu milik orang lain sudah. Begitulah Allah sementara ciptakan semuanya dari itu kulun vivalakin yes bahun Cuma matahari dari itu tutup berarti seperti lampu berarti, tapi matahari itu berputar. Fi mustaqarrillah, tapi pada tempatnya, pada porosnya sendiri. Cuma juga berjalan vivalakin yes yasbahun ya. Nah, itu <clears throat> terjadinya uh, sampai terjadinya gerhana itu karena Eh, perputaran tadi itu saling menutupi satu sama lain pada jalurnya tadi itu. Nah. Cukup. Betul? Mau tanya. Bagaimana kita apa apakah boleh kita apa sumpah dengan wasamsi dan seterusnya itu terus bagaimana hukumnya kalau kita melanggar? sumpah dengan selain Allah. Ya. Sumpah dengan selain Allah. Itu ada tiga jawaban. Ada yang menyatakan tidak boleh. Ini karena Allah aja yang sumpah dengan makhluk. Hah? Tidak boleh. Karena ada yang menyatakan manhalafah eh, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. gitu. Siapa orang yang sumpah dengan selain Allah berarti telah berbuat syirik. Ada lagi yang menyatakan kalau memang sifatnya itu bukan ta'zim kepada makhluk dan itu menjadi satu bahasa nggak apa-apa. Wasyamsi, wan nabi, walaili karena itu Allah menggunakan itu. Paham ya? Bukan berarti karena takdim kepada Syams. Tidak memposisikan makhluk tadi itu sebagai Tuhan gitu loh. Sehingga dibuat sumpah. Ada lagi menyatakan itu dengan domir boleh. Mahduf. Eh, dengan mudhaf mahduf. Wal qamari. Ay wa rabbil qamar. Paham ini? Wal qamari ay wa rabbil Komar. Kalau situ sudah irtafa al khilaf. Nah, itu ada orang yang menuduh Imam Busiri misalnya wal komari apa? Isyukul bil wal aksam tu bil komari munsyaki inna lahu Wah, itu kafir itu syirik faun halaf biqadillah faqad asyraka enggak ngerti bahasa Arab itu berarti masih tidak ngerti bahasa Arab itu bisa kalaupun pakai gol yang paling serem dia menyatakan itu adalah kafir itu bisa ditakwili wal qamari ay wa rabbil qamari dan itu sah dalam bahasa Arab ya itu berarti ustadz yang ngomong itu suruh belajar lagi bahasa Arab nah ya Biabi anta wa ummi minal kan banyak kan itu dan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bersumpah dengan ayahnya. Karena itu dikatakan ada menyatakan boleh. Yang penting tidak menyatakan itu sebagai ilah. Nah, karena di dalam riwayat Bukhari, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq eh, pernah mengangkat Sayyidina Hasan, kelihatan Sayyidina Hasan main-main diangkat. Bi Abi, Syabihun bi Ali, la, eh, Syabihun bin Nabi, la Syabihun bi Ali. ini Diangkat, digendong Sayyidina Hasan, demi ayahku ini mirip dengan Nabi nggak mirip sama Sayyidina Ali ini ini banggakan Sayyidina Hasan begitu nah ini juga menjadi e, karena sebagian orang menyatakan bahwa hadis yang sumpahnya Nabi biabi atau sumpahnya sahabat itu dengan biabi itu mahdu eh, itu mansuh dinasakh dengan man halafa bi ghairillah faqad asyraka tadi itu. Lah ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Sayyidina Hasan. Dan itu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Nah, jadi eh, berarti tidak bisa dikatakan nasih wal mansuh dari di situ. Terjawab dengan hadis tadi itu. Hmm. Kalau begitu gimana? Bisa bi abi ai bi rabbi abi. Hah? dengan mudhaf yang mahdhuf atau biabi boleh sumpah dengan itu asal tidak mentakdim makhluk tadi itu seperti mentakdim Allah gitu.